وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Yang pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang terus menerus Allah anugerahkan kepada kita semua, Berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kenikmatan yang amat sangat besar, demikian pula berlimpah ruah Namun di antara satu kenikmatan yang hendaknya kita ingat dan kita syukuri bersama yaitu bertemunya kita dan berkumpulnya kita di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ini di Ma'had Al-Ghuraba yang kemudian kita duduk bersama untuk sama-sama memakmurkan masjid daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama melaksanakan salat secara berjamaah demikian pula bersama-sama satu fiddin bersama-sama untuk mempelajari ilmu agama dan berbagai macam ilmu yang lainnya dalam rangka untuk kemaslahatan kita. Maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala nikmat yang amat sangat agung yang harus kita syukuri bersama. Ikhwani wa Dalam pertemuan kali ini mungkin yang akan saya sampaikan uh, tidak sebagaimana biasanya tentang masalah tafsir Al-Quran Al-Azim daripada surat Al-Fatihah namun dikarenakan kebutuhan dan keperluan yang cukup penting maka di sini saya mewakili pengurus Mahat Al-Ghuraba bermaksud hendak menyampaikan yang yakni beberapa nasihat untuk saya pribadi demikian pula untuk semuanya untuk ada demikian pula para umahat <clears throat> maka dari sini mohon maaf atas ketidaknyamanannya mohon maaf atas ketidaknyamanannya mungkin ada yang berpikiran kajian bulanan kok dimanfaatkan untuk bagi-bagi rapot misalnya Kajian bulanan untuk dimanfaatkan untuk mengundang para wali santri misalnya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang berpikiran demikian. Namun ini dalam rangka untuk memudahkan antum, ya. Kita para pengurus demikian pula beberapa usaha yang lainnya sudah bermusyawarah, ya. Ini semua dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada para ikhwah yang tempatnya jauh dari kongsongan sini, ya, agar kedua-duanya bisa didapatkan ya kedua-duanya bisa didapatkan dapat ilmu dapat kajian bulanan demikian pula para wali santri juga dapat mengunjungi mahat barakallahu fikum untuk menjemput putra putrinya yasiru wa la tu'assiru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikanlah kemudahan dan janganlah engkau berikan kesulitan pada saudaramu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. nasihat untuk saya pribadi sebelumnya kemudian untuk antum secara umum untuk para abah wal ummahat untuk para ayah demikian pula para ibu di bulan Ramadan yang mulia ini terkait dengan kehidupan antum terkait dengan kedudukan antum ya ayuhal ada wa ayuhal ummahat. Ya, kedudukan antum sebagai orang tua. Saya sekali lagi maafkan untuk sebab demikian bila untuk antum semuanya. Hendaknya perlu disadari bahwasanya di antara kewajiban-kewajiban yang besar, kewajiban-kewajiban yang agung, pada kedua orang tua, ya. pada ayah, demikian pula pada seorang ibu, yaitu tarbiyatul adna, pendidikan terhadap anak-anak, pendidikan terhadap putra-putri, demikian pula melaksanakan pertumbuhan mereka dengan pertumbuhan yang baik. Nah, menemukan mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Ya. Nah, dengan mengajarkan kepada mereka istiqamah, tidak ada Islam, tidak ada tauhid, tidak ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan mengajarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengajarkan mendidik mereka agar jauh dari berbagai macam kemaksiatan dan berbagai macam perkara yang melalaikan mereka dari urusan akhiratnya. Ini adalah tanggung jawab yang paling besar terhadap putra-putri kita semuanya. Darulafikum merupakan kewajiban yang amat sangat agung yang Allah bebankan kepada para orang tua, ayah demikian pula ibu. Maka di sini Rasulullah Siddiqin wa akhwatullah rahimakumullah jami'an. Fa'akulu lakum hani'an lakum. Akulu lakum hani'an lakum. Anak sampaikan kepada antum semuanya, wahai para abah, para bapak, dan juga para ibu. Selamat dari antum semuanya. Sekali lagi selamat dari antum, wahai para bapak, dan juga para ibu yang telah mengarahkan putra putrinya kepada tarbiyah al-islamiyah al syariyah yang telah mengarahkan putra putrinya kepada pendidikan yang syar'i, pendidikan islamiyah, pendidikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj salaf. Hani'an lakum. Selamat dari antum semuanya. Karena yang merupakan jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tertanda alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi antum semuanya. Wahai para bapak, para ibu, demikian pula para putra putri, santri putra santri putri, di ma'at ini secara khusus. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'andar lafiqin, yaitu, man yuridillahi bi khairan yusaqihi fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan padanya urusan agamanya. Maka bagi mereka-mereka yang menempuh berjalan, bersabar untuk tafakuh din, belajar untuk ilmu ini merupakan pertanda kebaikan yang Allah berikan kepadanya yang ada di dunia ini. Fahami'an lakum jami'an. Berbahagialah dan selamat untuk antum semuanya. Maka lima ini perlu dijaga perlu dijaga barakallahu fikum dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon istiqamah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimanallah wa rahimakumullah. Bahwasanya ini merupakan kewajiban yang besar. Demikian juga tanggung jawab yang Allah sangat agung. Yang mana ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua ayah dan ibu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa 11. Allah fi auladikum. Allah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mewasiati kalian terhadap anak-anak kalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasiat kepada kalian pada anak-anak kalian, yakni bahwasanya anak-anak, putra-putri antum semuanya, putra-putri kita semuanya, anak-anak di anak a'naqikum di pundak tindak kalian. Amanah pada kedua orang tua. Amanah agar mereka ini berada di jalan yang lurus surat al-mustaqim hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal aba, wa para bapak. Nah, Wahai para orang tua, bapak dan juga ibu semuanya, antum semua dimuliakan oleh ya Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Tabaraka wa taala tentang keberadaan anak-anak kita, tentang keberadaan putra-putri kita. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aman Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung mengenainya secara langsung di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Nah, fa jami'an mas'ulun amam Allah an auladina. Ya. Maka kita semua ini merupakan orang-orang yang akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang putra-putri kita. Nah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bapak demikianlah semua ibu agar melaksanakan hak pada putra putrinya agar menunaikan hak pada dua pada kedua pada putra putrinya. Nah, barulah hukum. Berbagai macam hak yang ada pada mereka. Merupakan hak yang paling agung adalah hak at-tarbiyah, pendidikan al-islamiyah, pendidikan tauhid di atas Allah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, pendidikan akhlak dan yang lainnya dari berbagai macam tarbiyah al-islamiyah. Ayyuha al-abaa wal ummahat wa rahimakumullah jami'an. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada para anak, kepada para anak, ya, agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada ayah demikian pula ibunya, agar mentaatinya pula agar berada pada kedua orang tersebut maka Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada bapak demikian pula ibu barwasikum agar berbuat adil kepada anak-anaknya agar berbuat adil kepada putra-putrinya demikian pula melaksanakan tarbiyah barwasikum demikian pula menemukan mereka dengan pertumbuhan yang baik. Nah, dalam pertumbuhan kehidupannya ini. Itu juga wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya bapak demikian pula ibu tidak lupa ya. Tidak hanya menuntut agar anaknya berbakti, berbakti, berbakti kepada kepada kedua orang tuanya. Ya. Tidak banyak menuntut, tidak lupa ya, dituntut agar Seorang anak ini harus taat pada orang tua, harus menolong membantu orang tua, harus bicara yang sopan dengan orang tua. Ya. Bukan hanya itu saja, hendaknya tidak dilupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan pada bapak dan ibu agar menunaikan hak putra putrinya. Nah, dari yaitu berbuat adil, demikian pula melaksanakan terbiahnya, menunjukkan mereka dengan kesungguhan yang baik, pertumbuhan di atas ilmu kepada Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, sama-sama mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. <clears throat> Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahmatullah. Maka telah di akhir zaman ada di hari kiamat ketika seorang ayah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang ibu berguru di hadapan Allah kepada wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita semuanya tanpa terkecuali akan kami jawabnya kepada putra putrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Adib ibnaka Adib ibnaka. Ajarilah adab putramu. Ajarilah adab anak-anakmu. Ya. Nah, bimbinglah mereka dengan bimbingan adab. Lakulah adab mereka ini. Ya. Nah, ya fikum. Kenapa demikian? Fa'inna karena ulun anhu yal qiyamah. Karena engkau, wahai para orang tua, akan kena oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat kelak, Mada adabtahu wa mada allamtahu. Apa yang telah engkau berikan ada pada mereka ini? Apa yang telah engkau ajarkan kepada anak-anakmu tersebut? Akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana pendidikannya diarahkan? Kemana pendidikannya terbiahnya diarahkan? Dilalaikan, diabaikan? Apakah bagaimana pendidikannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? wa huwa anta an wa tawaiyatuhu laka seseorang ayah ini akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang barulah hitung perbuatan baik ini demikian pula berbagai macam perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada dirimu berbagai macam kalimat dari Allah Subhanahu wa taala Nah <clears throat> Barulah fikum perkataan yang amat sangat mulia. Ya. Di awal kalimatnya, di awal perkataannya adus ibnaka. Ya. Berikanlah pelajaran ada pada anakmu. Barulah itu. Ini penting yang kami sediakan rahimana wa rahimakumullah. Ini penting. Dan termasuk adab yang kita ajarkan di pondok kita ini barulah itu adalah adab menyelesaikan program belajar sampai selesai. Nah, sebagaimana hal ini sering dinaikkan oleh para ulama kita. Syekh Mubil di antaranya rahimahullah taala Pada perkataan beliau yang amat sangat masyhur. Ya maknanya kurang lebih nah dalam lafikum zaman kalian suka pindah ke sana kemari dalam belajar. Ya. Nah, memang demikian keadaan diaman sana. Musim panas, musim dingin. Musim panas lebih panas dari sini. Musim dingin lebih dingin dari sini. Ya. Ketika panas, luar biasa panasnya. Ya. Nah, Maka ketika di Damat misalnya musim panas, maka sebagian pelajar ilmu ini berbondong-bondong. Semerkus yang lain, ke yang lain, yang sejuk, yang tak panas. Nah, Masya Allah. Yurid apa? ingin tenang, begitu. Ingin enggak payah dalam belajar. Padahal belajarnya belum selesai. Belum tokoh keilmuannya, belum matang keilmuannya. Hmm. Pindah ke sana. Ini yang demikian ini, jiwanya secara tidak langsung, mentalnya secara tidak langsung akan lemah. Ya, tidak tahan cukup terhadap keadaan. Mainan yang enak saja. Ya Anu gitu. Semuanya belum matang, belum selesai, belum kokoh, pindah ke sana. Nanti ketika di sana, yang ada sebuah tadi, ya, datang musim dingin, dinginnya luar biasa. Ya. Dinginnya luar biasa dari waktu itu. Nggak kuat, ya. Ingin cari tempat yang lain yang sedang-sedang, ya, yang mau sendiri. Ya. Nah, pindah lagi ke masjid yang lain, pindah lagi ke yang lainnya. Sementara kita dulu kan, kita belum selesai. Ya. Nah, ngulang lagi dari bawah, ngulang lagi, ngulang lagi. Ini tarekat asalnya. Metode belajar yang jelek. Ya, metode belajar yang jelek yang seperti itu yang sering dimasukkan oleh Asyik Mubin demikian pula para masyarakat yang lainnya. Nah, termasuk adat bersama dengan gurunya. Termasuk adat bersama dengan pengajar ya dengan syekhnya, dengan ulamanya, belajar sampai tuntas sampai selesai, sampai matang, sampai kokoh keilmuan tersebut. Nah, Barakallahu Nah, sampai-sampai usaha kita di antara usaha kita mengistilahkan hujul kita alam mati mati konol. Ya. Nah, yang sering Anda sampaikan, tidak pindah-pindah itu, pertanda mati konol. Ya. Di sini tidak tenang, di sini tidak senang, kok di sini tidak enak, misalnya persen sana sana. wah di sini ini itu makanya cuma ini saja makanya nanti ini itu keras ya nanti saja ikan asin kerupuk tidak sama oh benar paten paten paten paten hmm, Indah lagi ini alamat mati yang ya pertanda mati yang seperti ini tidak akan mendapatkan hasil ilmu ya. nah tidak ada tahsil ilmu ya Nah, Barakallahu tidak ada taksi dan tidak ada taksi, Tidak ada pendasaran ilmu padanya dan tidak ada hasil nampak ilmunya. Begitu. Nah. Barakallahu fikum hasil ini merupakan ada beda. ya. Nah, metode dalam belajar, ada dalam belajar adalah selesai sampai yang diprogramkan di tempat tersebut. Yang artinya walaupun ilmu ini, kalau ilmu ini tidak ada selesainya. Ya. Kata Aswaq Rabi, Hafizahullah Ta'ala, dalam nasir kepada para tulab ilm, ya, darlatul al-istimrar bi talabil ilmi. Terus menerus dalam belajar. Kenapa? Karena talabil ilmi la ajalaha La hajalaha. Belajar talabil ilmi tidak ada batasannya. Ya. Tidak ada batasannya. Barakallahu Tidak ada selesainya. Walaupun mungkin di masih pondok dikatakan selesai dulu, ya cuma selesai dari program beberapa kitab saja, begitu ya. Ada yang berbagai macam ilmu yang lainnya belum dipelajari, maka wajib terus dia kejar. Ya. Tidak ada batasannya, tidak ada tepinya, begitu. Itulah ilmu. Barulah begitu. Namun kata selesai ya, Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Di antara ulama salaf kita, ya, Ketika sakit menjelang wafat. Ketika sakit menjelang wafat. Ya. Nah, bukan sakit demam biasa, ya, kan, panas, dingin, ya. Nah, baru itu meninggal. Mau apa nama sakit mau meninggal. Ditanya beliau ini apa yang tidak inginkan, apa yang kamu inginkan Mau ya. Baitun khali wa sanadun ali. Baitun khali wa sanadun ali. Dalam keadaan mau meninggal dunia. Yang diinginkan yang pertama apa? rumah kosong. Yang kedua sanat yang tinggi. Apa namanya ini? Apa maksudnya? Yang pertama rumah kosong. Maksudnya apa? Ingin santai, ingin tenang begitu. Apakah bagaimana? mana memang betul. Ingin santai, ingin tenang. Tapi tujuannya untuk belajar. Ya. Dalam keadaan sakit memaki. Ingin rumah yang kosong, yang tenang, sehingga dia bisa istirahat, bisa konsentrasi. itu apa? Untuk belajar. alhamdulillah di usia lanjut mau meninggal dunia. waktu itu itu yang dia inginkan. Yang kedua, wasana dia ali, sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi, sanad yang berharga, sanad yang maaf ini ya. Nah, karena tidak banyak perantara. Sehingga lebih sahih ya. Nah, lebih terjaga kesahihannya. Karena tidak banyak orang. Yang ada cuma bulan-bulan yang kita, kita, kita, selesai. Tapi kalau banyak orang, ini kadang-kadang banyak tambahannya, atau juga ada kekurangannya. Anda betul. Nah, kalau untuk belajar mutlak hadis, bisa untuk mendapatkan di sana apa yang dimaksud dengan as-sanadul adi tersebut. Inilah yang dimaksud oleh ulama. Nah, barakallahu itu. Ketika meninggal dunia, hadza dulu, ini bukan dari kita semuanya bahwa Indonesia demikianlah ulama salat kita dalam salatul ilmu terus. Barakallahu itu. Kembali pada permasalahan kedua, ya. Seorang ayah hendaknya mengajarkan adab pada anaknya juga termasuk dalam masalah ini. Ya termasuk dalam masalah ini. Ngadar buat itu, meningkatkan program pendidikan itu masuk adab. Adab kepada gurunya, adab kepada pondok, demikian. Nah, Barakallahu Hingga dari sini, Ikhwan Fidin wa Fatihullah rahimahnya wa rahmatullah. Eh, dengan amat sangat terpaksa kita sampaikan. Ya bahwasanya santri putra putri sini yang belum selesai, yang belum menyelesaikan menyelesaikan program pendidikan di sini, ketika mau pindah keluar ke pondok lain dengan sangat amat terpaksa, dengan amat sangat berat hati, kami tidak bisa merekomendasi. Nah, tidak bisa memberikan tausiah kepada ustaz yang di sana. Nah, kami berlepas daripada pulang di pulang. Kami berlagi kepada fulanah binti bulan, Nah, berlepas diri tidak bisa. Tapi kalau memang masya Allah zain, tamam, selesai pendidikannya programnya. Kita insya Allah akan membantu terdepan untuk menyukai pada jenjang pendidikan yang berikutnya. Masya Allah bulan bin fulan ada zen, kalau tayyib, zayyid, masya Allah. Katakanlah demikian. Ya. Sama, masya Allah, akhlak itu zayyid, wa kazalika. Dan yang lainnya, masya Allah. Katakan demikian. Ya. Karena talibul ilmi wa kalimatul ilmi yang pindah dari sini Afwan itu membawa nama pondok. Karena rata-rata, rata-rata di sana karena belajar di mana, punya pondok di mana, nah begitu. Nah, yang sampai tadi alhamdulillah kita sering komunikasi terus dengan pajak misalnya atau juga Indramayu atau juga Jember terus komunikasi waktu itu. Nah, dan alhamdulillah semua dari Allah Subhanahu wa taala bukan wujud ya bukan walinya waliyahzubillah. Kemudian di Pondok Baro tersebut kita dikenal dengan para santri yang dikenal adatnya baik. Alhamdulillah. Nah, ya yang kita apa namanya kita bantu mulut ke sana mulut ke sana dikenal sebagai santri santri putra santri putri yang dikenal dengan adatnya baik. Alhamdulillah. Nah, tentunya ini perlu kita jaga, ya, perlu kita jaga. Nama baik pondok, nama baik 1 dan lain perlu dibuat dijaga. Nah, terus kita berikan komunikasi pada informasi kepada mereka. Barulah petunjuk ini hendaknya di, dipahami baik-baik. Nah, barulah fikum. Jadi kalau enggak, ya maaf saja, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya silakan jalan sendiri, ya silakan jalan sendiri. Kecuali di sana memang sudah yang pertama sudah selesai pendidikan kita jangan. Yang kedua mungkin ada amrun dari rizin. Perkara yang darurat memang misalnya. Ya. Nah, hajah masa sebetulnya amat mendesak untuk tunda. Atau di sana ada masalah yang lebih besar lagi misalnya dengan berbagai macam pertimbangan, pertimbangan, pertimbangan. Insya Allah kita bantu. Nah, Barakallahu itu. Ini juga termasuk ajar dalam belajar. Menjaga hubungan baik antara makhat, ya. menjaga hubungan baik antara pondok-pondok salah salafiyah di Indonesia, menjaga hubungan baik dalam ukuran al-Islamiyah, menjaga hubungan baik di dalam madar itu berkomunikasi dengan pondok-pondok yang lainnya. Ini perlu sekali, ya. amat sangat diperlukan. Maka sekali lagi termasuk adat ya, dalam masalah ini. Maka hendaknya sekali lagi orang tua memberikan bimbingan adat, latihan adat pada anaknya. Jangan malah kemudian dibantu untuk kemudian beradat jelek. Ya. Nah, orang tua atau kayak itu sebagai ustaz, aswan, atau itu sebagai orang lama, sebagai penulis misalnya, ya. Nah, kepada tiga kelompok ini, ya. Kepada ihsan secara umum, anak sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Naam. Anak sampaikan nasihat pada antum semuanya. Barakallahu fikum dalam masalah ini, mohon maaf sebesar-besarnya nggak bisa, ya. Kami nggak bisa berbuat seperti itu. Yang artinya, Ketika ada anak ingin pindah misalnya, coba dikomunikasikan dulu ya, dikomunikasikan dulu ya dengan pengurusnya, dengan ustadznya, bagaimana, bagaimana, bagaimana dan seterusnya, begitu. Bagaimana arahannya, bagaimana arahnya dan seterusnya. Nah, Tidak kemudian langsung asal kabut saja, ya. Kabut gigi aja kita masuk konsultasi ya. Kabut gigi, ya. Nah, ini subhanallah ya akhi ketika datang ke sini ya ustaz Bapak Fulan, Abu Fulan, tolonglah anak saya ini. Nah, kalau di rumah yang tua kita khawatir, takut sekali dengan keadaan yang sama, rusak, ini itu, yang internet, yang narkoba, yang ini, oh, dalam desa sudah kita khawatir, takut sekali, mohon-mohon, minta-minta. Ya, banyak <laughs> seperti itu ya. Datang masuk ke sini baik-baik, maka hendaknya keluar juga baik-baik juga. Ya, kan begitu sebetulnya adab. Ya, nah, kalau yang seperti ini tidak dikerjakan berarti secara tidak langsung antum tidak beradab, demikian pula antum tidak mengajari adab pada anaknya. Ya. Nah. Demikian, ya. Maka demikian pula mungkin ada para ustaz, ya. Nah, al-aku sebelumnya, oh nanti saya yang daftarkan, misalnya, ya. Saya nanti akan daftarkan langsung ke orang dalam, misalnya, ya Ya akhi, ya ustaz, ya. Mahlan, mahlan, ala rislik. Ala rislik, tenang. ala nasihatan ajar tenang. Itu muridnya siapa? Mondok gimana? Ya. Nah, ala rislik, tenang. Sabar, jangan gegabah. hukum itu muridnya siapa? Belajar di pondok mana? Kok kemudian aku? Saya mau seutuh usah pulang, saya sekarang jalan langsung. Wah, subhanallah. Subhanallah azim. Ini juga perlu dikoreksi juga ustadznya. Ya. Kalau ada ustad yang seperti itu. Nah, baru itu, oh, sebenarnya saya tersebut. Tanya dulu kalau saya di sini. Bagaimana dengan Sulana, Bagaimana dengan Sulan ini? Bagaimana dia? Apakah dia selesai pendidikannya? Apakah belum? Bagaimana adatnya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana prestasinya? Itu sebenarnya ditanyakan. Kemudian saya akan daftarkan ke orang jalan sana. Eh, saya dan jalan. Nah, La haula wa la quwata illa billah. Nah, semestinya begitu. Ya, menjaga hubungan baik antara para ustaz, ya, antara ikhwan, antara para antara makhat yang ada. Ya, begitu, komunikasi yang baik. Ya, demikian. Nah. Tidak tahunya santri yang didatangkan tadi, tadi dekat di mana Di kosongan. Nah, catat di sini. Murid, mantan, pondok, al Roba, kosongan. Tidak ilmu yang yang didasarkan ini asalnya jelek. Nah, sementara kita tidak ngasih rekomendasi ya. Kita tidak ngasih rekomendasi. Ada usaha luar misalnya Jakarta dari Mahat al -Wabah. Siapa dia dia nggak tahu. Bagaimana aku nggak tahu. Bagaimana kita dia nggak tahu. Bagaimana kita dengan ustazahnya dengan ustaznya nggak tahu. Bagaimana kita dengan pengurusnya dengan para muslimnya nggak tahu. Pokoknya dari Mahat al -Wabah. Nah, ya, katakan. La haula wa la quwwata illa billah. Ini perlu dikoreksi yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, para orang tua ya tetap mengajari adab ya pada anak-anaknya tersebut dalam masalah menyelesaikan program pendidikan. Makanya enggak nggak enggak heran ketika di berbagai macam pondok dibuka pendaftaran misalnya kan. Nah, di antara caranya apa? Di mana-mana sanggup menyelesaikan pendidikan sampai selesai. Mungkin program 3 tahun misalnya. Mungkin program 4 tahun atau 5 tahun. Sanggup menyelesaikan program sampai selesai. Kenapa demikian? Ini penting. Ya. Nah, untuk agar program pondok ini bisa berjalan terus. Kalau nggak demikian, ya, lima orang misalnya, ya, mereka ini satu persatu, mereka ini satu persatu, pindah, pindah, pindah, nikah, nikah, ya ini Nah, heboh ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya programnya berhenti tengah jalan, ngambang. Akhirnya pengurusnya, ustadz-ustadznya bingung lagi gimana ini, gimana ini. Itu akhirnya. Nah, ini hendaknya dipahami oleh para para orang tua. Warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk bat al-azab dalam masalah ini. Allahu a'lam. Bisawab. والحاصل إخواني في الدين وأخواتي في الله ورحمكم الله Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi semua kalian adalah pimpinan semua kalian adalah pimpinan semuanya dan semua kalian akan ditanyai akan kepemimpinannya ya Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'yati. Imam pimpinan. Imam penguasa, dia seorang pimpinan yang akan ditanya akan kepemimpinannya. Wa rajul ra'in fi ahlihi. Demikian pula ar-rajul, seorang suami, pimpinan rumah tangga. Dari hukum dia merupakan pimpinan rumah tangga, pimpinan keluarganya, wa huwa mas'ulun 'an ra'yatihi. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan kepemimpinannya. Walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Demikianlah seorang istri, oleh para ibu, ya. Seorang istri juga pun mas'ulah, ya. Sebagai pimpinan juga, ya. Sebagai rakyat, juga sebagai pimpinan juga di rumah suaminya, ya. Di rumah suaminya wahya mas'ulatun ayat ini Dia ini seorang istri, seorang ibu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan kepemimpinannya tentang ke tentang urusan rumahnya ya. Nah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apakah menjaga memelihara rumahnya, apakah menjaga kehormatan suaminya, apakah menjaga memelihara anak-anaknya dan seterusnya. Akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Demikianlah seorang pembantu. Ya. Dia juga sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Ya, seorang pembantu atau dia sebagai seorang budak bertanggung jawab atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan juga hatta walaupun pembantu akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan kepemimpinan tersebut akan tanggung jawabnya tersebut. Ala kullu ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Nah. Ufani wa akhwati al-aba wal ummahat rahimani wa rahmatullah. Sesungguhnya kewajiban yang agung ini pada kedua orang tua, ya. Itu amat sangat dituntut daripada kedua orang tua dalam bentuk amalan, dalam bentuk penerapan, dalam bentuk praktek, ya. Nah, selain yang dituntut oleh ini bimbingan-bimbingan arahan-arahan, tapi yang dituntut juga adalah praktek amalan dari kedua orang tuanya juga. Ya. Pengamalan, penerapan daripada apa yang dia sampaikan kepada anak-anak tersebut. Ya. Dan membutuhkan istihad, membutuhkan kesungguh-sungguhan di dalam terbiah kepada anak-anak putra dan putri kita ini. Ya. Nah, demikian pula dibutuhkan kesungguhan, keseriusan untuk menjauhkan mereka dari berbagai macam perkara yang akan mengantar kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang masyhur ya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman siksa api neraka waquduhan nas wal ijara yang bahan bakarnya adalah manusia demikian pula batu-batuan ya Bahan bakarnya manusia. Penghuni mereka itu sendiri. Nabi Muhammad SAW ya. Demikian melalui darah yang panasannya akan azab. Ya. Nah, beda dengan kayu bakar misalnya. Ya. Tentunya lebih tahan lama mana? Batu. Ya. Nah, maka dijadikan batu bata, batu ini sebagai bahan bakar daripada api neraka tersebut. Nabi Muhammad SAW ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. اللهم أجرنا من النار عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Padanya terdapat para malaikat yang amat sangat keras, demikian pula amat sangat kaku, tidak kenal toleransi, ya. keras amat sangat kaku, amat sangat demikian sifatnya. Ya. Yang mereka tidak sama sekali tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka ini wa yafaluna ma yumarun dan senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka tidak pernah meninggalkan perintah tersebut nah barakallahu fikum maka ada ibadah tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri-diri kalian dengan ajar tetap beramal dan taat ya. Jadi diri kita sendiri juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk juga beramal. Demikian pula mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula jagalah diri diri kalian atau keluarga kalian dengan akar wa taat wa ta'dib dengan pendidikan. Dengan pendidikan demikian pula pembelajaran adat kepada mereka ini. Ya. Nah. Barakallahu fiikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Maka jika seorang ayah seorang ibu orang tua kemudian menalaikan kewajiban yang besar ini khafara khusranan aziman akan merugi dengan kewajiban yang sangat besar nah. akan merugi dengan dengan merugi dengan kewajiban yang sangat besar Sibillahi wa ukra. rugi dunianya dan rugi akhiratnya ya nah rugi dunia dan rugi akhiratnya nah. Barulah fikum karena jika seorang ayah, seorang ibu misalnya menyepelekan terhadap pendidikan anaknya ini dan kemudian anak tumbuh dalam keadaan menyimpang daripada bimbingan Islam, adat Islam, akidah Islamnya, ya, menyimpang pada hal-hal yang lainnya berbagai macam pemahaman yang menyimpang, ya. sibuk dengan pendidikan dunia, hal-hal yang tidak manfaat, bahkan berbagai macam hal yang menjerumuskannya kepada neraka dari berbagai macam pemahaman yang menyimpang, خسر خسرانا عظيما نعم بارك maka pada saat yang demikian ini anak tidak akan bisa mengambil manfaat ketika seorang ayah salah dalam mendidik anak tersebut salah dalam mengarahkan pendidikannya tersebut nah waktu Nah, demikian pula orang ayah, orang tua juga demikian tidak akan bisa mengambil manfaat ya, juga dapat, juga merasakan kerugiannya. Seorang anak tidak tumbuh menjadi anak yang soleh akhirnya. Ya, biasanya cuma minta uang, minta uang, minta uang dan yang lain-lainnya. yang alhamdulillah ketika meninggal dunia sudah tidak peduli lagi. Dan yang saya, tidak akan mengenang saat seorang ayah, seorang ibu daripada yang tersebut ketika tidak di tarbiyah dengan tarbiyah asalnya. Nah. Maka ini merupakan benar-benar yang apa namanya perkara yang sangat besar. Ya. Ikhwan Fiddin rahimahnya wa rahmatullah di antara firman Allah Subhanahu wa taala juga perintah kepada kedua orang tua adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa'mur ahlaka bis salati sabir 'alaiha. Surah ayat 32. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wasabir alaiha dan bersabarlah terus bersabarlah dan terus bersabarlah atasnya. Ya, tidak cukup sekali dua kali tiga kali saja memerintah untuk mengerjakan sholat tersebut, tapi terus terus terus terus terus dipantau terus dikontrol ini dan seterusnya. Wasabir alaiha. Allah Subhanahu wa taala. Nah, Demikian pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muru auladakum di salat. Perintahkanlah anak-anaknya untuk mengerjakan salat. Allah benar sab'in sunun. Dalam keadaan mereka itu umurnya tujuh tahun, ya. Tujuh tahun, baru lagi tidak dari sholat. Nah. baru lagi fikum. Namun, kata saya sebelum ini, ya, kalau kurang dari tujuh tahun, ya, di ini merupakan usia tanwid secara global, secara umumnya, ya. nah, maka hendaknya kalau misalnya anak kita di bawah umur tersebut dibawa ke masjid, kemudian ganggu jamaah, hendaknya tidak dibawa ke masjid. Ya. Nah, ini dimulai dari eh, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kurang tujuh tahun umurnya, ya. Kurang tujuh tahun umurnya. waktu itu belum kami, belum memayyiz dia. waktu itu. Keluyuran di masjid rame, ribu di masjid. Ya. Ini hendaknya tidak dibawa ke masjid. Kenapa demikian? Yang pertama belum saatnya untuk diajari sholat. Kapan diajarkan? Umur tujuh tahun, kan itu. Ya. Cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muru datang di sholat, tabi'i eh, ini pada usia tujuh tahun. Nah, ini yang pertama, belum waktunya. Apalagi mengganggu. Ini termasuk yang kedua, mengganggu jamaah. Ya, ini tidak boleh mengganggu sama tidak diperbolehkan. Maka di rumah, di rumah gitu. Kecuali kalau mungkin misalnya anaknya masya Allah anteng, tenang, ayem, ya, tenang, tidak ganggu, tidak mengapa, ya, tidak mengapa pakai pentos misalnya, ya, enggak apa namanya, enggak kasur ngompol dan seterusnya, enggak nanti sama, nah, apa-apa, insya Allah barulah itu. Baik, wadribuhum 'alaiha. Baik, Eh, dalam dunia juga dikatakan bahwasanya itulah mereka apa namanya ketika usia 10 tahun ketika sudah tidak eh, apa namanya tidak melaksanakan sholat ketika umur 10 tahun ya itulah mereka wahum abnau asar wahum abnau asar wafarriqu bainahum fil madahir dan pisahkanlah ranjangnya tempat tidur mereka ini ya antara yang laki-laki dengan yang perempuan dipisahkan ya dipisahkan warahmatullahi ini nah. Ukhwan Fidjiri wa Fatihillah rahimani wa rahmatullah. Di antara fenomena yang ada juga bahwasanya di antara para orang tua ini ini lalai terhadap tanggung jawab pendidikan anak anak ini ya. Sehingga kemudian mereka mengarahkan pendidikan anak-anaknya ya. dalam masalah tarbiyah badannya, tarbiyah as-sahiyah, ya. tarbiyah pendidikan urusan badan, supaya sehat, ya. pendidikan kesehatannya. Ya. Nah, tapi kesehatan hatinya, kelurusan pemahamannya akidahnya dan diabaikan. Ya. Nah, terbiak pendidikan gimana nanti kalau nggak dapat ijazah itu saja. Nah, gimana nanti kalau ini itu tidak kerja nanti akhirnya? Gimana kerjanya oh ya? Nah, ini banyak orang tua seperti itu. Ya. Nah, apa yang Dunia terus loncang. Ya. terbiar ya. dia ada pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila menjadi berbagai macam perkara yang haram, menjadi berbagai macam perkara dosa, saya mampu jadi mufridun dan mudayyirun. Orang tua ini kadang-kadang dia itu lalai, ya, mengabaikan yang demikian ini, tidak peduli. Ah masih anak-anak, ah masih anak, ah masih anak-anak. Nanti akhirnya bisa nanti ada dipondokkan itu, Allah. Ya. Nah sudah lulus SMA, ya. sudah kenal Pahit manisnya dunia. Ya. Nah, wah kalau di pondok itu pahit aja. Tahunya dia apa? Manis ada di dunia ini. Merokok ya. Ini itu nah, cewek kata orang sini. Itu aja yang dikenal akhirnya. Mau ke pondok kan akhirnya. Wah subhanallah ini penggalian lagi. Ya. Nah akhirnya jadi PR ustadznya, jadi PR para pengurus di pondok ini. Sementara tanggung jawab orang tuanya, orang tuanya kenapa ini kok malah diarahkan ke sana yang ini subhanallah para ustadznya Allah musta'an ya nah, ya maaf maaf juga kalau misalnya eh, pondok tidak menampung yang seperti ini ya tolonglah tolong ya tolong insya Allah kita tolong insya Allah insya Allah kita tolong selama tidak merusak santri yang lainnya selama tidak mempengaruhi akhlak santri yang lainnya kita tolong insya Allah ta'ala dapat hidayah Allah alhamdulillah itu yang kita inginkan tapi kalau enggak, maaf salam, silakan antum didik sendiri. Ya ini salah antum. Kenapa kok diarahkan ke sana-sana pendidikannya? Begitu. Allah Wallahu ya. Dan ya, demikian juga dari orang tua pada dirinya sendiri, ya lalai pada dirinya sendiri, ya Jangankan pada anaknya, pada diri sendiri dia lalai terhadap berbagai macam kewajiban Allah Subhanahu wa taala, urusan agamanya, sholat dan yang lain-lainnya, taklim misalnya, ya. Dia sendiri lalai, jarang sholat berjamaah, entah kenapa kemana Allah alam bisawab, ya. Jarang taklim entah kemana Allah alam bisawab. Tapi anak le, sholat, le, sholat, sholat. Kalau nggak sholat dipukul, tapi datangnya sendiri entah kemana waktu waktu waktu jam-jam sholat. Ya. Nah, anak taklim, taklim, taklim. Dia sendiri ayahnya tidak tahu, Tidak kemana, Allah Allah besar. itu nafsihi. Ya. Nah, menjalani dirinya sendiri. Ini jangan disalahkan anaknya, cara itu dulu ya. Nah, Allah Nah, Maka seperti ini sifatnya, ya. Demikian pula keberadaan seperti ini maka kejelekannya akan kembali kepada anaknya. Begitu ya, ya. Nah, Barulah hukum Kembali kepada anaknya. Ya akhirnya anaknya jarang pula kalau bersama di masjid. Demikian pula anaknya malas juga bertaklim. Ya. Apalagi mau menghafalkan hadis, hafalkan Al-Quran, hafalkan mutun, murojaah, ya malas. Ya. Ayatnya seperti itu. barulah hukum Maka hendaknya ya, seorang ayah, seorang ibu, mutahalian menghiasi dirinya. Ya. Nah, barulah hukum dengan apa yang dia inginkan pada anaknya. Ya Ketika dia ingin pada anaknya untuk belajar rajin, ya, mengambil sholat rajin, maka demikian hanya dia menghiasi dirinya untuk melakukan yang demikian. Sholat berjamaah, ya, atau juga pak yang rajin, dan hal-hal yang yang lainnya. Hmm. Demikian menjauh. Ketika anaknya, le, eh, jangan mana itu, le. Ya. Nah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Begitu orang tuanya. Jangan mengerjakan larangan tersebut. Ya, demikian. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri, pada anak-anak kita. Eh, demikian pula untuk bersemangat terhadap pendidikan mereka ini, demikian pula pengajaran adat kepada mereka ini, adat Islam, demikian pula akhlak yang mulia. Nah, barulah itu. Kemudian yang terakhir sedikit sebagai penutup dalam pertemuan kita di sore hari ini. Maka untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dimana ya, di mana ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab terbesar, ya, di antara sebab terbesar, terbesar yang dapat membantu putra putri kita untuk istiqomah, ya, untuk menjadi anak saleh. Ya. Bahkan ini merupakan perkara yang paling mendasar dalam masalah ini adalah al-luju ilallah wa berdoa. Kembali kepada Allah dengan senantiasa berdoa. Ya. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus menerus memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memintakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan anaknya. Ya. Selain dengan berbagai macam akhbar, dengan berbagai macam cara, ya. nah, berbagai macam bentuk bimbingan, ya. jangan lupa ini merupakan fondasi yang paling mendasar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kita nggak mampu, ya kan? Mungkin kita banyak lupanya, banyak salahnya, banyak kelemahannya, ya kan? Untuk menjadi anak-anak kita. Kita nggak bisa mungkin ngajari kan bahasa Arab, ya kita tidak mungkin kekurangan kita banyak mungkin dalam masalah akhlak tidak bisa menyempurnakan akhlak kita atau juga anak kita agar baik akhlaknya dan ini dan itu banyak kekurangannya mungkin kita juga demikian banyak kesibukannya sehingga banyak kelalaian banyak lupa ya kan maka jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki hati-hati anak-anak kita ya orang tua sibuk ini sibuk itu demikian pula para umahat para ibu ya sibuk kerjaannya, mungkin akan lalai, mungkin akan lupa pada satu waktu keadaan tertentu. Ya. Ma'adabulafikum, maka jangan lupa, ini senjata kita. Ya, fondasi yang paling mendasar adalah memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu ya Sebagaimana doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dalam surat Ibrahim ya, kalau mau menghafalkan Barulah fikum dari nulis ada nyakat surat Ibrahim ayat 40 ya. Surat Ibrahim ayat 40. Ya, Doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ya. Nah, yang mana pemilihan putra-putra bagaimana kawan? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dikenal beliau sebagai Abdul Anbiya, bapaknya para nabi, keturunannya banyak yang jadi nabi. Ya. Insya Allah. Kenapa? Ini dikarenakan beliau melaksanakan sebab yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa dikabulkan. Rabbi ja'alni muqima salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rasul, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Yang min dzurriyyati demikian pula keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Nah, kabulkanlah doa tersebut. Nah, nah barakallahu fiikum. Demikian pula dalam kitab Tauhid apa doanya Nabi Ibrahim. Wajibni wa baniya an na'bud al aqlam ya. Wajibni wa baniya an na'bud al aqlam Doa agar keturunan kita tidak menyembah patung, tidak terjatuh pada berbagai macam kesyirikan. Ya. Demikian pula doa Nabi Zakaria alaihi salam dalam surah Ali Imran 38 yang mau nulis Ali Imran 38 dihafalkan ya. Ali Imran 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah padaku ya, dari sisimu seorang keturunan yang baik. Keturunan yang yang baik, anak yang baik. Nah, Barakallahu Kemudian Allah anugerahkan siapa anaknya? Nabi siapa? Hah? Nabi Yahya. Nah, barakallahu fikum. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mendengarkan doa. Demikian pula di antara doa anak ibadur rahman hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan 74. Al-Furqan 74 ya. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما wahai kami karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami Karuniakanlah kepada istri-istri kami itu maksudnya. Demikian pula pada keturunan kami, surah ayun, penutup mata. Apa penutup mata? Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, yaitu anak yang saleh, demikian pula istri yang salihah, ya. Senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. itu misalnya beribadah, menyenangkan pandangan mata, menunjukkan pandangan mata pada istri-istrinya, demikian pula pada anak-anaknya. Sudah ada yang punya istri-istrinya. Pada istri-istrinya. Cuma berapa? Satu. Berapa lagi? Nah, insya Allah. Ya Allah, karunikanlah kepada istri-istri kami, Masya Allah, min azwajina Baik, kepada Allah ja'ala lil muttaqina imama dan jadikanlah kami seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil doa ini merupakan miftahu kulli khair, ya, kunci daripada semua kebaikan. Ya. Demikian pula wa atatu kulli fadilatin fi dunya wal akhirah. Demikianlah doa ini merupakan fondasi semua keutamaan di dunia demikianlah di akhirat. Maka hendaknya kita berbanyak untuk kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak-anak kita ya. dan agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus ya. dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ini minal muslimin salat termasuk orang-orang yang menegakkan salat ya. wa an yu'idahum minal kitab ma dhahara minha wa ma batan dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari berbagai macam fitnah yang nampak dan yang nggak nampak. Nah, barakallahu itu. Ini akan disediakan rahimahnya wa rahmatullah. Sedikit nasihat untuk saya pribadi sebelumnya demikian pula untuk para abah para umahat ya. demikian pula untuk hadirin semua yang mendengarkan yang mudah-mudahan bisa mengambil manfaat mudah-mudahan bisa mengambil faedah warahmatullahi Nah, Baik. ada yang mau disampaikan? Saya makasih lagi untuk para orang tua, jazakumullah heran. Eh, hendaknya nanti dibawa apa namanya, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ya. Nah, tafadhalu me meluapkan rasa kangen, rasa rindu kepada anak-anaknya, dengan jaga ibadahnya, tetap dijaga akhlaknya, adatnya. Nah, lu kamu kok begini? Masa diajari kayak gitu di pondok? Gimana sholatmu ini masa begitu? Di pondok masa begitu sholatnya? Ingatkan, ya, diingatkan. Masa kamu ini sama bapak, sama umi, sikapnya, akhlaknya kayak gitu? Ngomongnya kayak gitu? Masa diajari kayak gitu? Ingatkan seperti ini. Jangan dibiarkan. Ya. Nah. Lendo kalau orang Jawa, kalau orang Batak apa? Dari tadi lindu aja, nambu aja. Ah? Tong. Untuk. Iya, nah. Eh, nah. luar fikum. Jaga aurat ya. Jaga auratmu, ya, wahai anakku, wahai putriku, jaga auratmu, jaga cakapmu, ya. Nah, jangan teriak-teriak, jangan terbahak-bahak malu, jaga rasa malu ini. Ya. Nah, dijaga auratnya, masa di pondok kayak gitu keadaannya. nggak malu apa? Nah, gitu. Diingatkan. Ya kadang-kadang yang namanya anak, sebagaimana kita orang tua kan banyak lupanya, ya kan? Nah, kalau bertemu sama ikhwah semangat masya Allah. Ya. Tapi kalau kemudian dipakai kemudian oh kita ini itu. Ya. Nah, demikian juga anak-anak perlu diingatkan oleh orang tuanya barakallahu itu Nah, diterapkan ilmunya, demikian juga dijaga murajaahnya, dijaga murajaahnya Al-Qur'an, demikian juga hadis dan berbagai macam ilmu yang yang lainnya. Allah a'lam besar Asan ya. dengan alam ifalah. Ya. Mohon maaf pada antum semuanya atas panjangnya penyampaian anak ini. Ya. Demikian pula mohon maaf kepada semuanya ya, atas apa-apa yang saya sampaikan mungkin ada yang yang berkenan. Ya. Nah, di hati antum semuanya mohon maaf barakallahu itu. Untuk yang berikutnya untuk menerangkan tentang masalah masih lagi. <laughs> nah, Ya ini merupakan pembicaraan yang sering dibicarakan di antara para ustaz, demikian pula para pengurus masalah keuangan. Ya. Nah, darulah itu ini makalah yang penting. Ya. Silakan Abu Sayyid, waktu dan tempat saya persilakan. Ada Abu Sayyid? Allah bukan belum ya akhir. Allah bukan. Katanya Muhammad mau menyampaikan kepada kalayak ramai ini katanya. Sudah selesai. Dianggap selesai berarti. Kalau dianggap selesai itu belum selesai. <laughs> nah, apa ada yang mewakilinya Bu Fauzan mana Bu Fauzan? Mana Bu Fauzan? Luar. Hmm. Abu Haris, sabar. Mandar Allah eh, ini insya Allah maka sekali lagi waktu dan tempat untuk Abu Sayyid saya persilakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu